Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Innalhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda Wa dinil haqqi liyuhirahu ala dini kulli Walau karihal musyrikun Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk senantiasa berusaha mendidik dan mengarahkan diri kita selalu di jalan-jalan ketaatan dan berusaha untuk senantiasa juga meninggalkan setiap yang menjadi larangan-larangan Allah Ta'ala yang mudah-mudahan usaha kita yang demikian dicatat oleh Allah sebagai bagian dari adanya ketakwaan di hati setiap kita karena hanya dengan ini bahwa sekalian kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala satu-satunya bekal yang kita bawa dan bermanfaat. Adapun kalau kita tidak membawa ketakwaan atau amal-amal ketakwaan kita maka dunia sebanyak apapun yang telah kita kumpulkan maka tidak akan ada artinya dan tidak bisa dipakai untuk menebus kesulitan pada hari itu. Dan juga mudah-mudahan Bapak sekalian keberadaan kita yang senantiasa berusaha untuk tidak pernah absen di majelis-majelis ilmu yang disebut oleh Nabi kita dengan istilah Riyadul Jannah dengan istilah taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan Allah juga nanti kelak di hari kiamat memindahkan kita pula dari Riyadul Jannah di dunia ke Riyadhul Jannah di akhirat kelak di taman-taman surga di hari akhirat kelak dan karena sungguhnya juga Bapak Ibu saya Bapak Ibu rahmati Allah tidak ada kesibukan kita yang lebih bermanfaat dibanding setelah kita menunaikan hal-hal yang wajib melebihi kesibukan kita untuk senantiasa sibuk dengan ilmu ilmu yang akan mengantarkan seorang hamba semakin mengenal Allah dan semakin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum adalah ilmu Islam, ilmu agama, ilmu yang akan menuntun manusia jalan yang paling membahagiakan yaitu jannah di hari akhirat kelak dan secara khusus adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan lebih mengenalkan hamba tentang siapa itu Rob sesembahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan dalam satu hadis sampai lima keutamaan kita yakni bermajelis ilmu atau kita mencari ilmu seperti ini. Dan tidaknya riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ilmu seperti itu membuat kita terpacu dan bersemangat karena keutamaan yang sangat besar di balik amalan tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan bi ilal jannah. Yang pertama, barang siapa yang dia berjalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk meraih jannah. Karena memang surga hanya bisa didapatkan setelah dengan rahmat Allah yaitu mengamalkan ajaran agama. Sedangkan ajaran agama ini dari akidahnya, dari ibadahnya, dari akhlak muamalahnya tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan cara kita yaitu duduk menyimak dalam rangka mendapatkan ilmu yang Nabi kita mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu kita dapatkan dengan cara belajar. Gak ada dengan cara yang lainnya gak ada. Sehingga kalau harta itu bisa langsung kita terima kaya raya, langsung tertutup langsung bisa kita bisa menjadi orang kaya mendadak. Adapun ilmu nggak bisa, harus tes, tes, tes, dikit demi sedikit. Kemudian yang kedua wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna dan para malaikat Allah mereka mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap perbuatan para penuntut ilmu dan alangkah sangat terhormatnya apabila para malaikat yang malaikat ini adalah makhluk yang dikatakan Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan perintah Allah malaikat memberikan penghormatan kepada para penuntut ilmu karena ridho dengan perbuatan mereka. Karena hanya orang-orang yang menuntut ilmu yang diharapkan betul-betul dia mengenal Allah dan kemudian berbuat baik di tengah-tengah kehidupan. Gak ada yang diharapkan lagi selain para penuntut ilmu yang akan mengenal Allah sehingga mengagungkan Allah dan mencintai amal-amal kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga, Wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Bagi para pemilik ilmu, orang yang alim dan orang yang alim tentu diawali dari kita menuntut ilmu. Maka akan memintakan ampun baginya makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Bapak sekalian kalau kita menyadari berapa betapa banyaknya dosa yang kita lakukan dan kita senantiasa membutuhkan istighfar maka bantuan istighfar para makhluk lain itu sangat luar biasa kepada kita dan sangat kita butuhkan. Coba sekarang sekalian Berapa miliar yang mendoakan kita ketika kita belajar seperti ini oleh para makhluk Allah Ta'ala. Memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Makhluk yang di langit berapa miliar kita nggak tahu. Makhluk yang di bumi berapa miliar muslimin hamba Allah nggak tahu. Lebih-lebih ikan yang di lautan berapa jumlahnya kita nggak tahu. Nah, mereka semuanya mendoakan kepada para penuntut ilmu. Hal ini menunjukkan tentang keutamaan besar orang-orang yang mereka jadi belajar ilmu dan ini merupakan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian wafatul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang abid, orang yang sekedar suka ibadah, senangnya sholat, senangnya puasa, senangnya wirid, semacam-macam. Keutamaan orang yang mereka berilmu seperti keutamaan bulan dibandingkan keutamaan dibandingkan dengan bintang. Keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang. Bulan bersinar, bintang bersinar. Akan tapi bapak sekalian, sinarnya bintang hanya radiusnya itu pendek untuk sekitar dia sendiri. Tapi kalau sinarnya bulan menerangi alam jagat raya. Ah, keutamaan orang berilmu dengan orang ahli ibadah digambarkan Nabi seperti itu. Kalau ahli ibadah itu manfaatnya lebih banyak untuk pribadi. Untuk pribadi, kemanfaatan ahli ibadah. Adapun kemanfaatan orang yang alim itu seperti bulan yang sinarnya menyinari, yakni sinar yang luas sebagaimana orang yang alim, ilmunya para ulama kita merasakan semuanya kemanfaatan ilmu yang disampaikan oleh para ulama sehingga menyinari sinar yang luas, pancaran yang luas. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa inna ma warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafirin. Dan orang-orang yang alim itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan harta dinar, dirham dan dinar, tapi yang diwariskan para nabi adalah ilmu. Barang siapa dia mengambil bagian ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Oleh karena itulah sekalian sekali lagi bahwa kegiatan kita, duduknya kita di majelis ilmu, itu bukan perkara yang murah tetapi perkara yang sangat mahal tentunya apabila kita mengiringi dengan niat yang benar dan niat yang mengiringi kita adalah niat ibadah karena bermajelis ilmu merupakan bagian daripada majelis zikir, majelis kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita bab yang, eh, yang dimati Allah taala <clears throat> Pada masa yang lalu kemarin kita sedang bahas pada kaidah yang ke atau pembahasan bab yang ke-11 di antara kaidah kita di dalam memahami asma dan sifat Allah sebelum kita masuk pada pembahasan satu persatu dari asma Allah taala Kemarin kita telah menyampaikan beberapa poin yang perlu kita ketahui berkaitan dengan asma Allah ini bahwa asma Allah itu adalah a'lamun wa sifatun wa awsaf. Asma Allah itu adalah nama dan juga sekaligus sifat. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini beliau telah terangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati nama Allah dengan husna dan nama itu tidak akan dikatakan husna kecuali mengandung sifat dan telah kita terangkan. Kalau hanya sekedar nama tidak mengandung sifat maka namanya tidak husna. Namanya sotik, namanya sotik artinya orang yang jujur, tapi tiap hari tukang dobos hanya kotong saja omongannya nggak ada isinya tipuan semuanya. Ini namanya hanya nama, tidak ada sifat yang mencerminkan nama itu. Ah, nama Allah itu nama sekaligus sifat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat Walillahil masalul a'la dan hanya milik Allah al-masalul a'la yaitu kesempurnaan mutlak itu hanya milik Allah taala. Oleh karena itulah Bapak sekalian di antara dalil yang selalu Allah tampilkan kepada kita kenapa Allah itu mengharuskan kita mentauhidkan Allah Artinya memberikan totalitas amal ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala saja. Karena memang hanya Allah yang memiliki sifat yang layak disembah. Dan yang menjadikan layak disembah itu satu pemilik rububiyah, kedua pemilik kesempurnaan sifat. Ah ini yang memilikinya satu-satunya hanya Allah Ta'ala. Oleh karena itulah hanya Allah yang berada disembah dan tidak ada selain Allah yang berada disembah. Oleh karena itulah semua fenomena penyembahan kepada selain Allah dikatakan Allah sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian karena sungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak dan selain Allah adalah semuanya sesembahan yang batil. Kemudian yang ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menetapkan alhamdu sifat keterpujian bagi Allah dengan merinci dirinci keterpujian Allah itu dalam perkara apa menunjukkan bagaimana betul Allah adalah zat yang mutlak terpuji dari segala sisi dengan sekaligus menjelaskan tentang terbersihkannya, tersucikannya Allah dari segala aib dan cacat. Sehingga betul-betul keterpujian Allah adalah keterpujian yang mutlak tanpa ada cacatnya sama sekali. Adapun kita bagaimana terpujinya kita selalu akan ada kekurangan yang menempel pada kita. Kemudian yang keempat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan nama-nama Allah dan juga menyebutkan sifat-sifat Allah taala. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa nama Allah mengandung sekaligus sifat Allah itu memang juga Allah sendiri yang merinci dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan Allah sekedar memiliki nama itu tapi juga memiliki sifatnya. Contoh kemarin telah kita sampaikan Allah memiliki nama Al-Aziz. Al-Azizul Hakim umumnya. Allah menyebutkan namanya Al-Aziz. Tapi Allah bukan menyebutkan nama saja. Kemudian sifatnya hanya kita menurut pikiran kita. Tapi Allah juga sebutkan dalam Al-Quran. Allah adalah pemilik izah. Falillahil izzatu jami'an. Izzah itu totalitas hanya milik Allah Ta'ala. Sehingga Allah Al-Aziz yang di dalamnya mengandung sifat izzah. Dan izah Allah itu adalah total yaitu kewibawaan, keperkasaan Allah, totalitas itu adalah milik Allah taala. Orang tidak akan memiliki izah kecuali yang Allah berikan kepadanya dan betapapun izahnya manusia itu akan diiringi dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan. Adapun izahnya Allah sempurna mutlak. Sehingga <clears throat> Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah uh, ajarkan Barang siapa yang total dia pengen memiliki izah, dia harus menjadi hamba Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Tidak ada izah bagi orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itulah orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, derajat mereka Allah kelaskan dengan derajat binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih rendah daripada binatang. Karena izzah itu hanya milik Allah Ta'ala. Dan Allah mengkritik orang-orang yang mereka mencari izzah kepada selain Allah. Seperti orang-orang munafik. Bashiril munafikina bi anna lahum an aliman. Sampaikan kabar gembira pada orang orang munafik bagi mereka adalah azab yang pedih. Siapa itu orang munafik? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin yaitu orang-orang yang mereka mencari izzah orang-orang mereka menjadikan orang itu orang-orang mereka menjadikan orang kafir menjadi wali-wali mereka menjadi menjadikan orang kafir pemimpin menjadikan orang kafir teman dekat menjadikan orang kafir orang kepercayaan menjadikan orang kafir orang-orang yang dimuliakan ini semuanya masuk dalam makna menjadikan mereka sebagai wali kata Allah ayat tahuna indahumul izzah fa innal izzata bilai jami'an Apakah mereka ingin mencari izah dengan menjadikan orang kafir sebagai wali? Izah itu semuanya total milik Allah Taala sehingga tidak akan ada tidak akan memiliki izah kecuali orang-orang yang mereka betul-betul mencari izahnya kepada Allah dengan menjadi hamba-hamba Allah Taala. Dan telah kita terangkan kemarin semua nama-nama Allah sebutkan sifatnya Allah Al-Alim dan Allah menerangkan tentang ilmu Allah, bagaimana ilmu Allah, Allah Al-Qawiyyu, Allah dat yang makuat bagaimana Allah merangkan juga kekuatan Allah Ta'ala. Sekarang yang kelima. Yang kita sekarang masuk, kemarin kita sampai pada poin yang keempat. Yang kelima sekalian, anna fil Qur'an isbatan li asma'illah wa ikhbaran minallah an-nafsi bi af'ali tilkal asma' wal af'al ahkamun li sifat. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang nama-nama Allah Dan Allah menghabarkan tentang dirinya Perbuatan Allah berkaitan dengan nama yang Allah miliki tersebut Allah terangkan namanya dan Allah sebutkan perbuatan Allah berkaitan dengan nama tersebut Umpamanya Allah menamai dirinya As-Sami' Zat yang maha mendengar Allah juga menerangkan mendengarnya Allah. Allah punya pendengaran dan Allah SWT juga menerangkan tentang pendengaran Allah. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samiun basirun. Sungguh Allah telah mendengar Perkataan seorang wanita yang mendebatmu ya Rasulullah SAW tentang suaminya. Watastaki ilallah. Dan Allah mendengar keluh eh, dan wanita itu mengeluhkan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah mendengar percakapan di antara kalian berdua. Dan sesungguhnya Allah sami'un basirun dat yang mendengar lagi maha melihat. Aisyah ketika turun ayat ini. Subhanallah saya yang di balik kamar yang tersekat dengan tembok itu nggak dengar suaranya wanita yang mengeluh yang mendebat Nabi kecuali hanya samar-samar Allah yang di atas langit Allah yang di atas arus mendengar yaitu perkataan wanita tersebut artinya pendengar Allah pendengaran yang sangat tajam sempurna tidak sebagaimana pendengaran para makhluk. Allah memiliki pendengaran, kita punya pendengaran, tapi pendengaran Allah yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengaran kita sesuai dengan kelemahan kita. Kalau kita sudah jarak sekian meter, sekian kilo, kita sudah nggak bisa mendengar lagi kecuali dengan alat-alat tertentu Adapun Allah Ta'ala pendengarannya tidak yang tersembunyi Bahkan sekalipun masih dalam bisikan hati manusia Allah mendengar dan Allah mengetahui Dan ini juga menjadi ancaman Sekaligus bagi setiap hamba Orang yang tahu tentang nama dan sifat Allah seperti ini maka dia betul-betul akan menjaga omongan dia karena setiap omongan dia akan didengar oleh Allah Ta'ala dan nanti akan bersaksi di hadapan Allah setiap apa yang ada yang dia ucapkan. Demikian pula ketika Allah menyebutkan Allah Al-Alim, nama Allah Al-Alim. Kemudian perbuatan Allah adalah eh, dan kemudian sifat Allah adalah Zul Ilm, pemilik ilmu. Dan perbuatan Allah, Allah mengetahui dan Allah jelaskan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yuhituna bihi ilman. Allah mengetahui semua apa yang di depan kalian, yang di belakang kalian, semua dari awal sampai akhir Allah SWT mengetahuinya dan tidak ada orang yang bisa meliput ilmu Allah. Il ilmu Allah meliputi semuanya dan manusia tidak bisa meliput ilmu Allah Ta'ala. Ilmu kita serba sangat terbatas, ilmu Allah meliputi ini segala-galanya. Sehingga Allah menerangkan namanya sekaligus Allah juga menerangkan perbuatannya. Sehingga kita tidak ragu bahwasanya memang nama Allah dan Allah memiliki perbuatan seperti itu dan perbuatan Allah adalah sempurna mutlak. Kemudian, Bos sekalian, yang ke enam sekarang di antara <clears throat> yang Allah jelaskan berkaitan dengan masalah ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya. Allah menamai dirinya dengan nama dalam Al-Qur'an dan sekaligus Allah mensucikan dirinya dari segala sifat yang bertentangan dengan kandungan sifat itu eh, sifat yang dalam kandungan nama Allah tersebut baik yang bertentangan 180 derajat maupun yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah sucikan. Sehingga untuk menunjukkan kesempurnaan Allah yang mutlak tidak ada kekurangan dalam bentuk apapun. Seperti diantaranya Allah menyebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Hayyu Zat yang mahidup Itu adalah nama Allah Kemudian sifatnya Zulhayah, Allah pemilik kehidupan. Tetapi kehidupan Allah ini kehidupan yang sempurna mutlak. Kehidupan yang tidak akan mengalami kematian dan kehidupan yang tidak ada cacatnya, tidak ada kelemahannya. Sehingga dua-duanya pun dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Dan disambil dijelaskan Nabi kita yang mulia. Allah al-hayyul ladzi la yamut. Nabi pernah mengatakan dalam dalam hadis beliau, ini Allah alladzil Allah al-hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insun wal jinnu wal insu yamutun. Allah dat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian, sedangkan manusia dan jin semua akan mengalami kematian. Kemudian Allah tidak hanya mensucikan dirinya dari kematian, tapi yang akan mengurangi sifat hidupnya Allah juga Allah nafikan. Yaitu seperti diantaranya la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak terserang kantuk apalagi tidur. Karena ngantuk dan tidur ini nisbatnya kepada Allah adalah kelemahan kalau kita ini makhluk yang lemah, nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, malah nggak sempurna. Artinya nggak sempurna sebagai manusia biasa. Karena kalau kita nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, nanti akan ditaruh di sarjito. Akan banyak kelainan-kelainan. <clears throat> Tapi Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari ngantuk dan tidur karena ini kelemahan. Karena Allah tidak terserang lemah. Kita ini lelah dan kita butuh istirahat. Allah tidak terserang kelelahan dan Allah nggak butuh istirahat. Oleh karena itulah <clears throat> Allah pun memberikan pada kita tanda-tanda kalau kita ini lelah. diantaranya alamatnya angop, ngantuk, kalau udah ungap, angop, ungap, angop itu menandakan dia itu betul-betul ada kelelahan dan hendaknya dia istirahat sebentar. Jangan dipaksa supaya badannya kembali fresh, seger lagi. Kemudian seperti Allah diantaranya menamai dirinya Al-Qawiyu, Allah dat yang makuat yang tidak diserang al-alluhub, yaitu at-ta'ab. Allah tidak terserang kelelahan. Kita ini bagaimanapun hebatnya, pasti mengenal lelah. Nggak ada istilah wong orang di kesel. Itu hanya perbandingannya itu karena perbandingan dia saya aja satu jam sudah kesel. Wuh, dia dua berjam-jam belum kesel. Eh, tapi tetap dia ada batas. Itu ada batas maksimalnya. Akan ada kelelahannya. Allah tidak mengenal kelelahan sama sekali. Oleh karena itulah Allah membantah kepada ucapan orang-orang Yahudi yang kurang ajar. Orang Yahudi terkenal memang kurang ajarnya bukan hanya kepada makhluk. Bahkan kepada Allah Ta'ala orang Yahudi kurang ajar. Contoh diantaranya orang Yahudi mengatakan tentang Allah, Innallaha fakirun wananu akhnia. Allah fakir dan kita ini kaya. Kok bisa begitu? Iya, karena Allah itu menawarkan atau mengumumkan cari utangan. Barang siapa yang mau memberikan hutangan kepada Allah dengan hutangan yang baik, Padahal ini sesungguhnya adalah bagaimana Allah betul-betul memuliakan manusia dengan ungkapan-ungkapan Allah yang Allah pun ingin memuliakan dengan yang lebih-lebih lagi. Semua harta pemberian, eh, semua harta milik kita pemberian Allah Ta'ala. Kemudian Allah ingin kita berbuat baik kepada hamba Allah yang lainnya dengan ungkapan, Mbok kamu meminjami Allah sehingga atas nama Allah dia suruh meminjami Allah Ta'ala dengan memberikan kepada orang fakir miskin dan keperluan visabilillah. Itu pun tujuannya nanti Allah akan kembalikan dengan lipatan yang berlipat-lipat. Sehingga ini sesungguhnya merupakan bentuk pemulihan Allah kepada manusia kalau manusia tahu adab. Kalau dia tahu adab karena semua yang kita miliki adalah milik Allah Lalu Allah ingin kita berbuat baik kepada orang lain karena kita ini wataknya bakhil. Kalau tidak dirangsang dengan keutamaan-keutamaan itu males. Weleh Rano, Rano panganani, <laughs> mamanya undangannya nggak ada apa-apanya, anyep, nggak ada apa-apanya, kering, kerontang. Maka orang seringnya suka dipacu dengan yaitu rangsangan-rangsangan keuntungan. Makanya orang kampanye semuanya itu nggak ada orang kampanye itu garingan nggak ada. Nggak bakal ada yang mau milih, hanya garingan gitu aja. Maka dia kasih teles-teles apa dikasih janji traktor atau dikasih janji apa walaupun nanti ditarik lagi kalau nggak jadi. Ini orang memang sukanya dirangsang karena manusia asalnya bakhil. Ah, Allah pengen manusia itu berbuat dengan dirangsang Allah nanti kamu akan mendapatkan kembalian keuntungan yang berlipat-lipat dari Allah Ta'ala. Dengan bahasa begitu. Tapi orang Yahudi kurang ajarnya kepada Allah. Mengatakan Allah fakir dan kita ini adalah kaya. Demikian juga yang dikatakan Yahudi. Bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Hari ketujuh Allah kekeselan istirahat. Maka Allah katakan, "Wa ma massana min lughub." Kami Allah tidak terserang al-lughub, ini tidak terserang lelah untuk membantah orang-orang yang mereka itu itu mengatakan Allah kelelahan setelah bekerja sekian hari. Termasuk Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak ada rasa lelahnya untuk menjaga langit dan bumi. Pekerja pabrik itu harus tip menjaga mesin yang berputar. Mesin produksi. Karena perlu dijaga. Tapi karena penjaga pabrik ini memang mengapu terserang kelelahan, ya sip-sipan. Berapa jam sekali ganti-ganti supaya ini mesin tetap terawasi dengan baik. Itu manusia karena terserang lelah maka perlu istirahat dan tidak sanggup untuk terus menerus. Adapun Allah merawat langit dan bumi. Peredaran matahari, peredaran bulan menjaga semua yakni apa yang ada di langit dan bumi seperti ini, maka Allah tidak mengenal lelah, tidak capek sedikit pun. Kalau kita suruh ngurus rumah kita sendiri, nyapu dewi, isah-isah dewi, umbah-umbah dewi, nyetelikot dewi, lempet-lempet dewi, kemudian nutupi rumah dewi, nyuci mobil dewi, pokoknya dewi-dewi dewi terus, wong geblak. Kita nggak akan sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah kita sendiri semuanya karena memang kita terbatas dan banyak kelemahan yang kita miliki. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-alim, Allah berilmu. Kalau ilmu kita pertama terbatas. Yang diawali dari nggak tahu, kemudian yang sudah tahu terkadang kecer-kecer sehingga sering lupa, kadang rusak, apalagi kalau sudah kena pikun maka file-filenya hang semuanya sudah. Jadi banyak yang nggak ingat-ingat semuanya. Adapun Allah SWT tidak ter, tidak terserang lupa dan tidak terbatas ilmunya sehingga ilmu Allah betul-betul sempurna mutlak. Termasuk diantaranya Allah menerangkan Al-Ghaniyu. Contoh lagi yaitu Allah zat yang makaya. Zat Allah zat yang makaya ini Kelazimannya Allah tidak membutuhkan apapun dari kalangan para makhluk. Sehingga ketika Allah Ta'ala menerangkan tentang kewajiban hamba untuk beribadah kepada Allah, Mas kalian, Allah jelaskan bukan Allah yang butuh kepada makhluk sehingga makhluk diperintahkan Allah beribadah kepada Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Tetapi sesungguhnya ibadah yang Allah perintahkan itu adalah kebutuhan makhluk itu sendiri. Kebutuhan makhluk itu sendiri. Yang tidak akan menjadi baik makhluk itu kecuali dengan cara dia menghamba beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah Allah jelaskan yang seperti ini agar tidak ada pikiran manusia ngapain sih kok kita ini diperintahkan ibadah kepada Allah Ta'ala apa memangnya Allah butuh dengan kita? Enggak. Allah enggak butuh, tapi yang butuh kita bahkan kita yang butuh mutlak kepada Allah taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa, wa ma uridu ayutimun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah dan aku tidak butuh kepada manusia ibadah mereka aku nggak butuh dan aku tidak butuh makanan rezeki dari mereka. Sehingga telah kita jelaskan dulu dalam hadis kursi yang Allah katakan seandainya manusia dan jin itu semuanya di puncak-puncak ketaatan sehingga takwanya itu di puncak takwa. Oh, itu tidak akan menambah kerajaan Allah nggak akan. Sebaliknya kalau manusia dan jin itu di puncak-puncak kekafiran, nggak ada satu makhluk pun yang mereka itu beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah, maka Allah tidak akan berkurang yaitu kekuasaan Allah taala. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zata bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir Semuanya mereka itu di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah Ta'ala tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya kalau manusia dan jin dan uh, manusia jin dari awal sampai akhir mereka di puncak-puncak kekafiran maka tidak ada tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, beliau mengatakan ini, ini di dalam sunnah Allah pun juga jelaskan tentang nama Allah juga sekaligus merupakan sifat Allah sehingga nama Allah betul-betul mengandung sifat dan sifat Allah sifat yang sempurna. Contohnya ketika <clears throat> Nabi menjelaskan tentang Allah Ta'ala Inallah hayyun Inallah hayyun karimun Yastahi min abdihi Ida rafa ila yadaihi Ayaruddauma sifran Sesungguhnya Allah itu hayyun pemalu. Allah zat yang memiliki rasa pemalu. Hayyun. Karimun yang sangat dermawan. Apa perbuatan Allah eh, dengan sifat malu ini? Allah malu kalau ada hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangannya lalu kemudian kembali dalam keadaan sifron dalam keadaan nul, nihil, nggak dapat apa-apa. Setiap hamba yang minta kepada Allah itu pasti akan Allah kabulkan. Bapak sekalian, hanya kita perlu faham yang pertama, pengkabulan Allah itu dalam beberapa bentuk. Mamin muslimin yada'u bidakwatin Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa Pasti akan Allah berikan bi'ihdas salaf dengan satu di antara yang tiga Yang pertama imma ayu ajalalah Yang pertama Allah segerakan pemberian permintaannya Allah kasih tes atau disegerakan di dunia Tentunya caranya pun juga sesuai dengan cara Allah Ta'ala minta Fortuner langsung bluk. Ini mesti juga tidak demikian. Bagaimana Allah kasih jalan dia bisa ngumpulkan duit dengan gampang, kemudian sampai bisa beli Fortuner. Allah kasih ini apa yang dia minta cash di dunia. Yang kedua, wa imma ayudakhiroha. Atau yang kedua Allah jadikan simpenan di akhirat kelak. Dan ini bukan peremehan. Bahkan ini pemuliaan Allah, bos sekalian. Kalau apa yang Allah berikan kepada kita di dunia lenyap. Entah lenyapnya itu hilang atau kita dipaksa pisah dengan kematian. Dikasih rumah magrong-magrong komplit isinya, lengkap apa yang kita butuhkan untuk ini keperluan rumah tangga. Tapi kita mesti harus mau nggak mau pisah dengan itu dengan cara paling tidak mati. Dengan kematian memisahkan kita dengan semua pemberian Allah Ta'ala. Tapi kalau pemberian Allah ini Allah berikan kelak di hari akhirat, Allah jadikan simpanan di akhirat, akan menjadi nikmat yang langgeng dilanggengkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak akan lagi lenyap ketika barang itu milik kita di akhirat. Ma indakum yang fad wa ma indallahi bakin. Apa yang di tangan Anda akan lenyap, yang di tangan Allah atau yang di sisi Allah adalah kekal. Kasih lima triliun, habis dikasih jelek mati. Kaget. Biasanya rantu yobopo ya langsung jelek kasih banyak jantungan ya rugi. Kasih langsung mati, nggak merasakan banyak. Tapi kalau disimpan di akhirat, oh langgeng akan dia dapatkan selamanya. Yang ketiga, ini yang sering nggak disadari ini. Wa imma ayusrifa anhu as Atau Allah palingkan <clears throat> Atau Allah palingkan darinya keburukan semisal yang dia minta atau bahkan lebih. Kita seringnya nggak menyadari hal ini. Kita tahunya itu Nanti penjalu irung muduk-muduk, Orang tiga iki Wesui jaluk tapi belum dikasih-kasih. Kadang kita nggak sadar Allah kadang kasih lebih kepada kita banyak ini pemberian Contoh saja, mamanya kita diberikan Allah sehat terus, nggak sakit-sakit. Padahal biaya sehat ini mahal, mahal. Dari setiap organ kita harganya sangat mahal, sangat mahal. Bomanya dikasih dengkolnya garing, olinya garing, Oh sudah bisa ngerasakan bagaimana ini nikmatnya orang yang dengkulnya lemes dan enak dipakai jalan segala macam. Maka untuk dia harus memelihara dengkul yang garing ini suntak suntik suntak suntik dan misalnya berapa yang dibutuhkan itu baru dengkul garing. Belum lagi nanti kalau berkaitan dengan jantungnya, paru-parunya, Kadang harus dia keluar negeri, pengen operasi keluar negeri. Berapa banyak yang harus dia butuhkan pembiayaan untuk mendapatkan kesehatan yang dia inginkan. Itu pun terkadang ya tentu tidak akan bisa pulih seperti orang yang sehat, orisinil sehat. Ini betul-betul dia asli sehat. Ini yang kadang-kadang tidak kita rasakan. Termasuk anak-anak kita semuanya dikasih sehat baik-baik, nggak ada kecelakaan, nggak ada tabrakan, rumahnya nggak kebakaran, nggak longsor, nggak kena ini musibah yang lain-lain. Ini sungguhnya sangat mahal apa yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih yang lebih mahal lagi adalah nikmat yang sifatnya batin, nikmat yang berkaitan dengan agama Allah, orang dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah agama. Ini nikmat yang sangat besar. Nah, ini yang sering kemudian manusia lupa atau juga, sekalian, doa kita tidak dikabulkan Allah itu diantaranya karena ada penghalang. Ada penghalang doa. Sehingga tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Di antara penghalang doa itu karena banyaknya muamalah haram yang kita lakukan. Muamalah haram atau kita mengkonsumsi barang yang haram atau kita tenggelam dalam muharamat yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Di antaranya <clears throat> Nabi pernah mengatakan menyampaikan riwayat tentang orang yang mereka sudah memiliki faktor-faktor terkabulnya doa. Apa itu? Yutilu safar, dia sedang safar panjang. Dan safar panjang itu termasuk eh, faktor terkabulnya doa. Yang kedua, as-asa akhbar, rambutnya acak-acakan, tampilannya acak-acakan. Dan itu juga faktor terkabulnya doa yang menunjukkan karena karena nggak sempat ngerawat dan dia dalam keadaan menunjukkan yang fakir, hal yang sangat membutuhkan Allah Taala. Yang ketiga yaitu yamuktu yadai ila sama, dia menjulurkan kedua tangannya ke langit. Ini juga faktor terkabulnya doa. Yang keempat Uh, eh, yakulu ya Rob ya Rob dia mengatakan ya Rob ya Rob ilhah merengek-rengek kepada Allah Taala ini semuanya faktor terkabulnya doa tapi kata Nabi Wamat amuhu haram wa masrabu haram wa malbasu haram bagudia bil haram faanna anna yustajabula sedangkan makanannya haram kemudian <clears throat> minumannya haram pakaiannya haram, dibesarkan dengan barang-barang yang haram, bagaimana sepertinya akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Ibrahim bin Adham sekalian, seorang yang dikenal ini sangat warok, ahli ibadah, dan seorang yang alim, ya wa Ibrahim bin Adham, kami ini sudah berdoa Kok nggak dikabul-kabulkan ya? Kata dia ada sepuluh hal yang akan yang menghalangi doa kalian nggak dikabulkan oleh Allah Taala. Apa itu sepuluh hal itu? Di antaranya satu kamu yaitu meng, merasa mengenal Allah. Kamu mengenal Allah tapi kamu tidak melaksanakan perintah Allah Taala. Yang kedua, kamu mengatakan mencintai Rasulullah, tapi kamu tidak melaksanakan sunnah Nabi, sunnah Rasulmu. Yang ketiga, kamu membaca Quran, tapi kamu tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Yang keempat, kamu menikmati nikmat-nikmat Allah, tapi kamu tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Yang kelima, ini kamu bangun tidur disibukkan mencari aibnya orang sedangkan kamu lupa dengan aib kamu sendiri. Yang keenam, kamu uh, saling memanggul saling memanggul jenazah tapi nggak bisa mengambil faedah apapun dari memanggul jenazah. Ada orang manggul jenazah, harusnya dia ingat dia akan mati seperti yang dia panggul ini dan kemana dia akan pergi. Tapi kadang orang jenazah dengan ketawa-ketawa, cerita-cerita, kemudian dikuburnya juga begitu. Sambil macul nguruki jenazah juga, dia malah cerita segala macam guyon-guyon. Ini menunjukkan hati kita keras dan hati kita dungu. Sedangkan kita ini uh, ziarah kubur itu diantara tujuannya untuk bisa mengingatkan kita ini, kita akan mati seperti yang di dalam kubur itu. Kamu harus ingat yang di dalam kubur ini dulu ada yang raja, ada yang orang kaya, ada yang artis cantik, ada yang artis tampan, ada orang terkenal. Sekarang kemana? Kamu akan seperti itu keadaannya. Sehingga orang akan leleh. Orang akan luluh dia akan menyadari kalau kamu dulu punya istana besar, nanti kamu akan pindah ke kubur yang sempit kayak gini. Sehingga dia akan bisa menjadi akan bisa menjadi rem. Tapi ini manggul memikul mayit sampai nguburkan sampai dia nguruk pakai tanah tapi nggak sama sekali mengambil pelajaran. Kamu katakan yang berapa? Iblis itu adalah musuh kamu tapi kamu taati iblis. Kamu katakan iblis, setan itu musuh kamu, tapi kamu justru taati. Yang kedelapan, kamu mengatakan kematian itu benar, tapi kamu tidak pernah siap-siap, tidak pernah persiapkan bekal apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi kematian. Kamu katakan surga itu hak, tapi kamu tidak segera melakukan amal yang memasukkan kamu ke surga. Kamu katakan neraka itu hak, tapi kamu nggak lari dari neraka yang akan menjadi siksa bagi kamu. Berapa? Sepuluh? Cukup? Udah? Sepuluh ya? Hah? Udah sepuluh. <laughs> Nggak dihitung yang area akhirnya tadi. Ini adalah apa yang akan beliau. Sehingga seperti ini akan menjadi bagian-bagian pengalaman doa pantas kalau doa kita banyak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang asalnya doa itu dikabulkan oleh Allah taala. Terus kalian ini diantara yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk benar-benar ini memahami agama Allah dan menjadikan ilmunya itu ilmu yang manfaat bukan sekedar ilmu koleksi saja tapi ilmu yang manfaat ilmu yang ngeresep sampai di hati dan ilmu yang manfaat itu ilmu yang menggerakkan hamba untuk beramal dan semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Dan ilmu apabila tidak menggerakkan kita semakin dekat kepada Allah dan taat kepada Allah justru bisa menjadi nanti penggugat kita sekalian Al-Qur'anu hujjatun lak aw alaika Quran itu menjadi senjata ampuh yang membela Anda kelak di hadapan Allah atau akan menghujat Anda, penghancur Anda karena menyanyiakan Al-Quranul Kirim dan bahkan menyelisih Al-Quranul Kirim. Demikian sekalian, terima kasih banyak. Waktunya kita habis, bukan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan masa yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah mendebarkan Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 93348887 0852 93348887. Yuk dukung kami Radio Muslim.